والسلام على رسول الله أما بعد Gimana Afgan? <laughs> Baik, surat Nuh. Surat Nuh. Nabi Nuh ini sebelum Nabi Israel atau setelah Nabi Israel? Yakin? Sekali. Baiklah. Karena ada sebuah keyakinan anak nggak berani. Baik surat Nuh. Pertanyaannya ada berapa fa'il dari ayat 1 sampai ayat 10? Ada berapa setiap sebut Jangan terpengaruh dengan yang lain. Ada berapa? Oh belum kerja Anak kita ragu-ragu antara 10 dan 11 Salim hitung dulu Totalan Totalan 23 Fatoni 24 yang jelas di antara berdua nggak ada yang nggak mungkin antum berdua salah eh, benar semua nggak mungkin pasti ada yang benar atau yang salah Abdullah 15 kalau dengan salim beda berapa itu 8 kalau dengan Fatoni beda 9 Aba Umair Pak Waluyo 23 ada teman kali sama Mas Usman belum Mas Sidit, belum Mas Anto 25 naik sedikit Jazakallah khair. Abdurrahman. 15. Ada teman Abdullah. 15. Kalau ditilang, ditilang bareng. Abah Zaki. 24. Ada teman Bapak nih. Abah Kuhafa? Belum. Abah Takian? Belum dihitung. Oh ya. Abu Mas'ud 19 tampil beda nggak ada masalah pede aja Abu Abdullah contoh, belum Mas Ahmad 12 menduduki paling bawah jumlahnya Mas Bowo 23 beda sedikit Mas Muhammad Dua? Dua lima. Ada temennya? Dua lima. Kita hitung sama-sama sekarang. Allah Jalla wa'ala berfirman Inna arsalna Nuhan ila qawmi Arsalna na Satu fa'il An anzir kau maka anzir Fi'il amr Ada bomirnya mustatir takdirnya anta jawazan atau wujuban anta anta jawazan atau wujuban wujuban min qabli an ya'tiyahum azabun alim ya'tiya ini fi'il mudhari butuh fa'il mana fa'ilnya azabun berapa tiga qala fi'il fi'il madhi butuh fa'il apa failnya? dua, dhamir mustatir. berapa sudah? Ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Ani'budullah ubudu fil amr. Mana failnya? Au jamaah. Wattaquhu. Mana failnya? Wau jamaah. Berapa? enam. Wa ati'un. Mana failnya? tujuh yaghfir lakum min dhunubikum yaghfir fi'il mudhari pasti butuh fa'il mana fa'ilnya Bamir mustatir takdirnya berapa berapa delapan yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum yuakhir fi'il mudhari Bamir mustatir takdirnya huwa berapa ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar jaa fi'il madhi butuh fa'il fa'il yang dhamir mustatir takdirnya huwa berapa law kuntum ta'lamun ta'lamun fi'il mudhari yuakhkhar fi'il majhul tidak termasuk karena majhul itu kalau ejaan yang belum disempur sempurnakan. Lau kuntum ta'lamun, ta'lamun fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya? Au jamaah. Berapa sudah? 11. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Qala, iya, kita baca dua ayat. Bagus. Berarti ya tanabah. Qala fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdirnya huwa. Berapa? 12. Da'autu. Mana fa'ilnya? Tak dhamir mustatir atau muttasil? Dhamir muttasil atau baris? Muttasil baris. Muttasil dan baris nampak. Berapa sudah ya, kawan? 13. Ya sudah 13. Falam yazidhum du'ai. Yazid fi'il mubarak butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Bukan Mas. Fa'ilnya du'ai. Iya Mas. Falam yazidhum du'ai. Dakwahku itu tidak menambah mereka. Gitu. Gimana? Berarti berapa? 14 Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhani adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا Da'awtuhum da'awtu mana failnya tu tak berapa litaghfira fi'il mubarak butuh fa'il mana failnya dhamir mustatir takdirnya anta jawazan atau wujuban wujuban kalau anta ke bawah wujuban berapa Hah? 16 yang 12 berarti nggak termasuk sudah ya ja'alu fi'il madhi mana fa'ilnya au jemaah. berapa asabi'ahum fi adani wastaghshaw fi'il madhi mana fa'ilnya Mau jamaah. Berapa? 18. Wa asarru. Mana failnya? Mau jamaah. Berapa, Mas? 19. Wastakbaru. Mau jamaah. Berapa, Mas? 20. Yang jawab 20 benar. Tapi sampai ayat ketujuh. Kita lanjutkan. Yang yang jawab ini bisa dipastikan sudah hitung-hitungan sendiri sampai ayat 10 ini. Yakin. Yakin, baik. Tsumma inni da'awtuhum jihara. Da'awtu. Mana failnya? Tu. 21. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. A'lantu. Tu juga. 22. Asrartu. Tu juga. 3, 20 tiga. kita tinggal dihitung mas. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran. Kultu satu. Berapa? dua puluh 24. Istaghfiru fi'il amr. Mana fa'ilnya? Wau jamaah. 25. Innahu kana kana fi'il juga membutuhkan isim dan khobar karena karena fiil nakis jadi berapa fiil berapa fa'il dalam ayat 1 sampai ayat 10 25 derek selangkung yang jawab 25 tadi siapa? Hmm? Muhammad dengan Antum Tapi kurang dua Bersyukur kurang dua Daripada kelebihan dua Tadi yang 25 lagi tadi siapa? Satu tadi di sini. Abdurrahman berapa tadi? 19. Iya, ada satu di sini tadi 25. nggak mau di, gak, gak mau disebut namanya. Berarti 25 yang kurang bisa dilengkapi. Baik. Kita matangkan dulu fa'il. Buka lagi mushaf kan. Malam ini kita matangkan fa'ilnya dulu. Surat Yusuf ayat 38. Surat Yusuf ayat 38. Kita malam ini khusus membahas fa'il dalam bentuk zamir. Fa'il dalam bentuk apa? dhamir khusus. Yusuf 38. Surat Yusuf ayat 38. Sudah ketemu? Belum. Surat Yusuf ayat 38. Khusus zamir. Halaman 240 sesuai cetakan yang ada pada kami. Ketemu ya? Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub." Ittaba'tu mana fa'ilnya? Tu. Dhamir apa namanya nih? Muttafil bari. Maka nalana an nusyrika billahi min syai. Nusyrika fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Mana failnya? Dhamir mus mustatir. Apa takdirnya? Nahnu. Nusyrik. Depannya kan nun menunjukkan nahnu. Kalau usyrik a ana. Mustatir jawazan atau wujuban? Wujuban. Zalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Walakin aktsarun nasi la yashkurun. Yashkurun mana failnya? au jamaah. Dhamir apa namanya? Muttasil bari. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarrikun khairun amillahul wahidul qahar mutafarrikun mana fa'ilnya wawu dinamakan apa dhamir mut baris atau mustatir padahal wawu itu tanda rofa. Mutafarrikun jama' mutakar salim, Mas. Bukan di iir. Kita lihat tabel sih. Khair insyaallah khair. nggak apa-apa. Baik. Ayat yang berikutnya jadi mutafarrikun wawu sebagai apa? Tanda roh wafa. Nunnya? Nunnya sebagai apa? Kalau wawu tanda roh pak? Ayo, apakah kan ditanwin ketika muf mufrad? Baik, ayat yang berikutnya, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha <coughs> min sultan. Ta'budun. Mana failnya? Langsung hati-hati gitu. Mau jamaah. Baik. Samaitumuha. Mana failnya? Samaitumuha. Samaitum. Enggak usah khawatir. Samaitum. Tak tu. Ayo tak tu. Antum wa abaukum antum Gomir apa namanya? Mutafil atau munfasil? Munfasil. Ma anzalallahu biha min sultan. Anzalallahu fa'ilnya lafzul jalah Allah. Bukan gomir. Allah tidak menurunkan. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyahu. Amara. Fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Gomir, mustatir. Apa takdirnya? هو تعبدوا فعل مضارع من فعلنا أو جماعة ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون من فعلنا <coughs> جماعة دينا كان بمين أبا متصل باري يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا يسقي fi'il mudhari dari saqa yasqi siqayatan mana fa'ilnya lomir mus mustafir kita cari setelah yasi fi'il roa eh, isim rofa kalau tidak ada isim rofa maka fa'ilnya lomir mustafir wa ammal akharu fayuslabu fatakuluhu fatakulu tayru min ra'sih takulut tayru sekarang ta'kulu fi'il mudhari. Ta'kulu fi'il mudhari. Kita lihat isim setelahnya. Ada yang rafa tidak? Ada yang rafa? Ada. Atayru. Maka fa'ilnya adalah atayru. Yang makan itu burung. Qubiyal amru alladhi fihi tastaftiyani. Tastaftiyan mana fa'ilnya? Bamir A. Alif. Tasniyah. Tastaftiyani. Tajlisani. Taktubani Alif di situ dinamakan dhamir apa? Muttafil baris. Wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma. Qala. Mana failnya? Dhamir mustatir takdirnya huwa. Demikian juga dhanna. Uzkurni inda rabbik. Uzkur. Ingatlah saya. Uzkurni. Uzkur fi'il amr. Mana failnya? Dhamir mustatir. Apa takdirnya? Anta. Karena susunan fi'il amr yang mustatir itu hanya sa, satu. Dhamir an. Anta. Jawazan atau wujuban? Wujuban. Udhkurni inda rabbika fa'ansahu syaitanu. Ansa fi'il. Ansa fi'il. Kita lihat setelahnya ada isim rafa enggak? Ada. Ternyata as-syaitan. As-syaitan fa'il. Fa'ansahu syaitanu zikra Rabbihi falabitha fi sijni bid'a sinin labisa yalbazu fi'il madhi mana fa'ilnya kita lihat setelahnya ada tidak isim rofa tidak ada karena tidak ada maka labisa fa'ilnya dhamir mustatir wa qala al maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khubrin wa ukhra yabisat qala fi madhi butuh fa'il kita lihat apakah ada isim rofa setelahnya? Ada mana? Al-Maliku. Maka failnya bomir atau zahir? Zahir. Wa qala al-Maliku inni ara. Ara fi'il mudhari'. Saya melihat. Setiap fi'il pasti butuh fa? fa'il. Mana fa'ilnya? Bomir mustatir. Takdirnya? Anak. Pokoknya semua fi'il kalau bomirnya ana dan nahnu itu pasti fa'ilnya bomir. Tidak mungkin bohir nah, Tidak mungkin bohir Yang bohir itu khusus untuk bomir huwa dan hiya. Percaya saja. Fi'il yang fa'ilnya bohir fi'il yang fa'ilnya bohir itu hanya bomir huwa dan hiya. Selain itu pasti baris mustafir. Taib. Yakuluhunna sab'un ijafun. Tujuh sapi gemuk dimakan tujuh sapi kurus. Yakulu itu fiil mubarek. Setiap fiil pasti butuh fa'il. Mana fa'il dari yakulu? Kita lihat jumlah serahnya. Ada isim rafa serahnya? Apa itu? Sab'un. Maka fa'il dari yakulu mana? Sab'un. Isim ba Rahim. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Aftuni itu fil amr, berikanlah fatwa untukku. Aftuni. Aftu. Mana failnya? Dhamir. Mana dhamirnya? Wau jamaah. Muttasil atau munfasil? Muttasil ba baris. In kuntum lirru'ya ta'burun. Ta'burun fi'il mubarak. Tiap fi'il mubarak pasti butuh fa'il. Mana fa'ilnya di sini ta'burun? Wawu jamaah. Muttasil atau munfasil? Muttasil bariz atau mustatir? Bariz. Dengan demikian selesai insya Allah pembahasan fa'il dan besok kita masuk pada pembahasan naibul fa'il. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu Pokoknya dimatangkan fa'il. Yang paling penting itu fi'il fa'il mubtada khabar, fi'il fa'il mubtada khabar. Karena kalam al-Arab itu tidak mungkin bisa lepas dari fi'il fa'il dan mubtada khabar. Kalau maf'ulun bih bisa, tanpa maf'ulun bih. Tanpa isim kana bisa, tanpa khabar kana bisa. Tanpa hal, tanpa tamyiz bisa. Tapi tidak mungkin lepas dari fa'il dan mubtada khabar. Jadi ini yang ditekankan terus. Nah, wallahu a'lam